Tapi ya, bismillah. Kita lanjutkan dulu. Pertemuan sebelumnya sampai pada jenis-jenis munada. Ada munada yang mudhof. Yang kedua ada munada yang شبيه بالمضاف berikutnya yang ketiga adalah al-munada an-nakiratu al-maqsuda. Munada nakirah maqsuda. Wa huwa an yakuna al-munada nakiratan lakin hadhihi an-nakiratu tadullu ala muayyanin aw muhaddadin. Huwa al-maqsudu. Kata beliau di sini <clears throat> munada nakiro maksuda dia itu adalah munada yang berbentuk isim nakiro. Akan tetapi nakiro nakiratu akan tetapi isim nakiro ini tadullu ala muayyanin menunjukkan kepada sesuatu yang muayyan yang sudah ditakyin diperjelas au muhaddadin atau sesuatu yang dibatasi sudah tertentu yang dituju ini nakiro maksudah dia itu isim nakiro ya dia itu adalah isim nakiro yang ketika kita menyebutkan isim nakiro tersebut kita tentukan siapa yang diinginkan dari lafadz nakiro itu atau kita batasi lafat nakiroh yang kita sebut itu terbatas pada sesuatu yang tertentu. Seperti contoh, ya muznibu ittaqillaha. Wahai orang yang berbuat dosa, bertakwalah kepada Allah. Aslinya kan adalah muznibun. Tetapi ketika kemasukan ada watun nida, kita cara membacanya nanti ya muznibu. Nanti setelah ini ada bab masalah i'rabnya. Cara i'rabnya bagaimana ada setelah ini. Wahai orang yang berbuat dosa. Tapi orang ini ketika disebutkan itu kalian tentukan orangnya, ini orangnya gitu. Ya. Atau kalian batasi pada orang tertentu. Makanya nanti kalau kita membaca nakiro ghairu maksuda nanti itu lebih jelas lagi. Wahai orang yang berbuat dosa, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Muznibu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Muznibu adalah munada yang dia dimabnikan di atas dhamma ya fi mahalli nasbin. Menduduki kedudukan nasab sebagai munada. Ya sebagai isim yang terletak setelah ada watun nida. Di sini memakai fi mahali nasbin ya. Karena dia i'rabnya nanti kalau nakirah maksuda mabniun ala domi dan isim mabni i'rabnya nanti semuanya memakai fi mahalli. Nanti ana rincikan lagi sekali lagi pertemuan ini nanti ana rincikan pembahasannya. Yang keempat, al-munada an-nakiratu ghairu ma ghairul maksuda. Nakira yang ghairul maksuda. Huwa an yakuna al-munada nakiratan wala tadullu ala muayyanin aw muhaddadin. Nakiro goiru maksuda itu adalah munada yang berbentuk isim nakiro. Wala tadullu ala muayyanin. Tetapi dia tidak menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditakyin. Sesuatu yang sudah diperjelas. Jadi ketika dipanggil itu dengan lafat umum. Au muhaddadin atau sesuatu yang sifatnya dibatasi. Jadi tidak sampai ke situ jadi ketika kita ucapkan kata tersebut itu dengan lafat yang umum. Cara membacanya nanti dibaca nasab ya muzniban ittaqillaha. Wahai orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat dosa, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada muzniban sebagai nakira ghairu maksuda. Kita lihat dulu sebelahnya di sini ada penjelasan muzniban munada mansubun wala matunasbihi al-fathatu. Muzniban adalah munada yang dibaca nasab. Kalau nanti dia nakira ghairu maksuda dibaca nasab bukan mabni. Wala matunasbihi al-fathatu adz zahiratu Tanda nasabnya nanti dengan fathah yang zahirah. Sekarang kita lihat ma al farku bainal munada an nakirati al maksuda wal munada an nakirati ghairul maksuda. Apa perbedaan antara nakiroh munada nakiro maksuda dan munada nakiro tapi gairu maksuda. Jadi apa perbedaannya? antara nakiro maksuda sama nakiro goiru maksuda. Al-munada an-nakiratu al-maksudatu indama tunadi ala nakiratin muhaddadatin. Mislu ya zalimu fa anta tunadi zaliman ma'rufan wa maqsudan. Munada nakiro maksuda itu adalah ketika engkau memanggil sebuah isim nakiro tapi muhaddad yaitu nakirot tapi dibatasi ruang lingkupnya, terbatas. Ya. Dibatasi pada sesuatu yang tertentu. Panggilannya dengan panggilan nakiro tapi terbatasi pada sesuatu yang tertentu yang diinginkan. Contohnya di sini, ya zolimu. Wahai orang yang berbuat zolim. Tapi kalian tunjuk orangnya, kalian tahu orangnya gitu. Fa'anta, maka engkau kata beliau, tunadi zoliman, memanggil orang yang berbuat zolim, ma'rufan, orangnya itu sudah diketahui. Wa maqsudan dan sudah engkau maksudkan, sudah dimaksudkan ketika dipanggil. Jadi misalkan di situ ada orang-orang yang berbuat zolim yang lain, tapi ini lebih terkenal lagi dengan kezalimannya. Nah, kalian manggilnya gini, ya zalimu, akbil misalkan. Nah, wahai orang yang berbuat zalim, kemari. Tapi yang kalian panggil ini orangnya sudah kalian niatkan orangnya itu. Misalkan di situ ada A, B, sama C yang berbuat zalim, tapi yang kalian maksudkan itu adalah si A. Kalian nggak memaksudkan tiga-tiganya, padahal tiga-tiganya ini orang yang berbuat zalim juga. Tapi yang paling ma'ruf dan yang paling dikenal dengan kezolimannya adalah si A. Kalian manggilnya gini, ya zolimu. Wahai orang yang berbuat zolim. Tapi kalian maksudkan orangnya gitu. Ditujukan orangnya ini, si A ini. Si B sama si C itu nggak masuk dalam panggilan ini. Nah ini namanya nakiro makosuda. Panggilannya nanti itu dengan Eh cara membacanya nanti dengan mabniun alat dommi fi mahalli nasbin. Jadi nanti kalau dalam praktek gini ya. Kalau ada seseorang yang memanggil nanti dalam prakteknya ketika dia ucapkan dia muhadasa misalkan. Kemudian dia memanggil isim nakiro. Namun bunyinya tidak tanwin. Bunyinya dengan dhamma harus mabniun alat dommi tanpa tanwin. Maka kalian harus paham, berarti yang dia panggil nanti orangnya tertentu. Meskipun dia panggil dengan lafat nakiro, tapi terbatas ini. Lafatnya ini nakiro, tapi sudah diketahui orangnya. Padahal secara asal kan, nakiro itu kan bersifat umum. Tapi kalau nakiro maksuda, lafatnya nakiro, tapi sudah ditentukan siapa yang diinginkan. Ya zalimu. Kalau nanti kalian katakan ya zaliman, Nah, itu namanya nakirot tapi tidak ditentukan orangnya. Tidak dibatasi orangnya. Semuanya masuk. Yang penting orang itu sama-sama berbuat zalim, maka masuk pada lafaz tersebut. Tapi kalau ini tidak, ya. Kalau ini nakiro maksuda ini adalah nakiro yang sudah ditentukan atau dibatasi orangnya pada orang tertentu. Amma iza kulta, adapun kalau engkau katakan ya zaliman fa anta tunadi ala nakiratin ghairi atau ghaira muhaddadatin. Maka engkau memanggil kepada isim nakiro yang tidak dibatasi. Maksudnya sifatnya bersifat umum. Kalau di situ ada lima orang yang berbuat zolim, kelima-limanya terkena panggilan ini. Fahadha zalimu ghairu muhaddadin wala ma'rufin. Maka orang yang berbuat zolim ini tidak dibatasi orangnya, dan juga tidak diketahui siapa yang diinginkan secara jelas. Ya, tidak diketahui siapa yang diinginkan dengan dengan kejelasannya itu. Nah, ini namanya munada nakiro maksuda sama munada nakiro gairul maksuda. Kalau dia nakiro maksuda, membacanya nanti dengan Dhamma mabniun ala dhammi. Artinya tidak boleh ada tanwin. I'rabnya memakai fi mahalli. Fi mahalli nasbin. Kenapa memakai fi mahalli? Karena dia isim isim mabni. Isim mabni semua i'rabnya nanti memakai fi mahalli. Ini mabni yang arid ya. Mabni itu kan ada dua. Ada mabni secara asal memang mabni. Paham? ada mabni yang dia datang karena ada sebab baru. Ada sebab baru jadi mabni. Asalnya nggak mabni. Kalau isim mabni secara asal itu seperti isim mausul, isim isyarah, isim istifham, domir. Itu mabni secara asal itu. Asal penciptaannya, asal pembuatannya ya memang mabni. Kalau ini, ini namanya al-mabniyu al-aridu mabni yang disebabkan karena ada sebuah sebab yang datang. Kalau tidak ada ini, tidak ada munada nakiro maksudah, tidak mabni dia. Bacanya zolimun nakiro. Tapi kalau jadi nakiro e, munada nakiro maksudah, jadi mabni dia. Nah, ini namanya mabni yang disebabkan ada sebuah sebab. Seperti di kitab apa yang pernah Anda baca itu disebutkan seperti itu. Bahwasanya isimabeni mabni terbagi dua, ada mabni secara asal, ada mabni dikarenakan ada penyebabnya maka dia mabni. Secara asal nggak mabni. Seperti la rojula fid rojula di situ isimnya la nafiatul jinsi, mabniun alal fathi. Padahal aslinya rojula itu bukan isim mabni, rojulun nakiro dia, mu'rob Tapi karena kemasukan la nafiatul jinsi sebabnya maka dia menjadi mab mabni. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jenis munada yang kelima. <clears throat> Al-munada al-alamu al-mufradu. Munada yang berbentuk alam mufrad. Seperti ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna. Ya, ya Maryamu, ya Maryamani, ya Maryamatu. Kalau nanti ini mabniun ala dhommi fi mahalli nasbin li'annahu munada ala mufradin. Nanti i'rabnya dia adalah mabniun ala dhommi Dilihat munada alam mufrad ya. Berarti di sini kita ada penyebutan alam. Dan yang namanya alam itu adalah yang diinginkan adalah manusia, nama manusia yang diinginkan. Paham? Yang diinginkan, yang bisa dipanggil nanti itu kan adalah alam yang berbentuk manusia. Kemudian disebut mufrad. Mufrad di sini, alam mufrad di sini itu mencakup alam mufrad yang muzakkar jenisnya laki-laki juga masuk. Yang penting dia alam nama manusia. Yang kedua, yang muannas juga masuk. Jadi mau muzakkar, mau muannas itu juga digolongkan dalam kategori alam mufrad. Kemudian dari sisi jenisnya mencakup juga yang bilangannya mufrad, bilangan satu seperti ya zaidu tadi, atau yang bilangannya musanna seperti ya zaidani tadi, atau yang bilangannya jama ya zaiduna. Jadi jangan kalian gambarkan alam mufrad ini hanya khusus yang alam yang bilangannya satu. Tidak. Dia musanna, dia jama, atau dia mufrad juga masuk dalam pembahasan ini. Dan juga jangan digambarkan dia terbatas hanya pada alam laki-laki saja. Alam perempuan nanti nggak masuk, juga tidak. Mau yang alam laki-laki atau yang alam perempuan, mu'annas, juga masuk dalam pembahasan ini. alam mufrad ingat dia harus alam yang berbentuk nama orang. Karena nggak mungkin nama kota yang kalian panggil. Ya, harus orang, manusia. Kemudian jenisnya tidak masalah, mau laki-laki, mau perempuan, muzakkar atau muannas boleh. Kemudian bilangannya mau mufrad, mau musanna, mau jama juga boleh tetap dinamakan alam mufrad. Kalau contoh di kitab kita sudah terpenuhi, ya Zaidu muzakkar mufrad, ya Zaidani muzakkar musanna, ya zaiduna muzakkar jama ya maryamu muannas mufrad ya maryamani muannas musanna ya maryamatu muannas jama dan semua tetap digolongkan alam mufrad kata beliau di sini ya tun nidain ya adalah alat nida alat panggil Zaidu munada mabniun alat dhammi fi ma'halin nasbin li'annahu munada ala mufradin li'annahu munada alami mufradin. Sebagai mudhaf ilainya di situ. Zaidu adalah munada yang dimabdikan di atas doma menduduki kedudukan nasab dikarenakan dia adalah munada alam mufrad. Kemudian seperti contoh Ya Zaidani ijlisa wahai dua orang Zaid duduklah engkau. Ya harfu nida'in Zaidani munada mabniun alal alifi li'annahu musannan fi mahalli nasbin. Jelas di sini ya, memakai fi mahalli. Ya. Karena dia dianggap mab mabni dan isi mabni juga i'rabnya memakai fi mahalli. Sekarang dilihat ya, nanti kita buat rinciannya. Mulahadzatun yunsabu al-munada idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf au nakiratan ghairu maksudatin. Munada dinasobkan berarti dibaca nasob ya. Terserah nanti tanda nasobnya dengan apa. Nasob ini kan lafat yang umum. Nanti di dalamnya ada fathah, ada ya, ada kasroh, tergantung dengan isimnya. Apabila munada tersebut berbentuk mudhof atau syabihun bil mudhof atau nakira gairu maksuda. Jadi kalau salah satu dari tiga tempat ini, maka munadaknya itu nanti adalah dibaca nasob. rinciannya i'rab munada itu ada dua nanti. Yang pertama dibaca nasab, dinasobkan munada itu. Kapan dia dinasobkan? Yang pertama apabila munadanya mudof. Ya, kalau munadanya mudof, maka dia dibaca nasob. Ingat ya, anak kasih bahasa nasob. Anak nggak bilang fathah. Artinya tergantung isimnya. Kalau isimnya isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Kalau isimnya isim musanna, tanda nasabnya dengan ya. Contoh yang mudhof ya Abdullahi. Abdullah itu kan mudhof mudhof ilai. Abdun nakirah Allah ma'rifat. Nah, kalau kalian ingin memanggil sebuah munada yang dia susunannya mudof mudof ilai, maka cara memanggilnya nanti harus dengan harokat nasab. Karena abdun adalah mufrad, maka tanda nasabnya dengan fathah. Memanggilnya ya Abdallahi. Atau kalian ingin memanggil seseorang dengan nama kunyahnya. Faham? nanti panggilnya aslinya Abu. Nanti kalau kemasukan ada watun nida, panggilannya ya aba. Fum? Seperti kalau kita manggil Abu Fatima, Asalnya dia rofa seperti itu. Tapi kalau kemasukan ada watun nida, cara membacanya ya aba Fatima. Jangan ya Abu Fatima atau seperti asalnya kita panggil Abu Usama. Nanti kalau kemasukan ada watun nida, cara memanggilnya adalah ya Aba Usama. Ya Aba Salman. Jangan ya Abu Salman. Ya. Kenapa? Karena dia adalah munada yang mudof. Difahami ini tadi sudah Anda katakan ya. Tanda bacanya nanti dengan nasob. Artinya nasob ini kan umum. Ada fathah, ada ya, ada alif, ada kasroh kalau jamak muannas salim. Paham? Seperti Abu Salman itu dalam keadaan rofa Abu ini kan termasuk dari Asmaul Khomsah. Asmaul Khomsah kalau dalam keadaan rofa memakai wau, dalam keadaan nasab memakai alif, dalam keadaan jer memakai ya. Jadi kalau kita ingin memanggil Abu Salman, nanti cara memanggilnya ya Aba Salman. Dalam keadaan nasab juga. Cuman tanda nasabnya berbeda. Kalau ini Aba Salman, tanda nasabnya dengan alif. Kenapa? Karena dia Asmaul Khomsah. Kalau ya Abdullah, kenapa dengan fathah? Karena dia isi mufrad. Isi mufrad tanda nasabnya dengan fathah. Asmaul khamsa tanda nasabnya dengan alif. Kalau kita ingin memanggil isi musanna, nanti tanda nasabnya menggunakan ya. Atau syabihun bil mudhaf seperti ya tolian jabalan. Tolian karena menyerupai mudhaf ya. Jabalan. Tolian dibaca nasab sebagai munadanya. Kenapa dibaca nasab? Karena dia syabihun bil mudhaf. Karena dia isi mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Adapun jabalan nanti sebagai maf'ul bih, maf'ul bihnya. Kemudian nakiro rumak maksudah. Nakiro rumak maksudah juga nanti kalau kalian ingin manggil itu nanti menggunakan nasob. Menggunakan tanda bacanya dengan nasob. Seperti ya rojulan khud kitabi. Wahai seorang laki-laki, itu lafadznya umum. khuz kitabi. Tolong ambilkan kitabku. Ambilkan bukuku. Paham? rojulan dibaca nasab. Alasannya kenapa? Nakiro goiru makosuda. Kemudian kenapa dengan fathah? Karena rojulan adalah isim mufrad. Jadi kalau kalian ingin memanggil seseorang, kalian harus lihat dulu kalau kalian ingin memanggil menggunakan watun nida, kalian harus lihat seseorang itu yang kalian panggil itu. Dia mudof ataukah syabihun bil mudof atau nakiro maksudah. Paham? Kalau tidak, nanti kalian jangan salah dalam pengucapan. Betul-betul gitu. Ya Abu Salman, ya ya orang yang nggak tahu nanti dia ya cocok saja namanya dipanggil Abu Salman memang sudah namanya seperti itu tapi dalam kaidah bahasa Arabnya itu sah salah seperti dulu waktu kami di pondok anak dulu ada kawan anak dia sempat ke Damaj qadarullah meninggal di Damaj dia kalau jumpa anak dulu cara memanggilnya ya Abdus Salam asal jumpa seperti ya Abdus Salam dia nggak bisa berubah karena entah karena dia nggak tahu atau bagaimana cuman asal dia manggilnya ya Abdus Salam kalau dalam susunan kaidahnya itu salah. Kenapa? Karena Abdus Salam itu adalah susunan mudhof mudhof ilai. Artinya kalau dipanggil mudhof yang susunan mudhof ilai, dia harus dibaca dengan nasab. Karena abdun adalah nakira, tanda nasabnya dengan fathah. Membacanya ya Abdus Salam. Ya Aba Fatimah. Ya. Atau kalian ingin memanggil uh, kawan kalian um dengan nama kunyanya misalkan Ummu Haura, atau Ummu Fatimah atau Ummu Salman. Cara memanggil ya Umma Salman. Jangan ya Ummu Salman. Ya, ya Umma Salman. Gaya boleh dalam ya, mau bercakap pakai bahasa Arab, tapi benar harus. Jangan banyak gaya dengan bahasa Arab tapi susunannya salah gitu. Mau diperlihatkan dia pandai bahasa Arab tapi dalam susunannya salah itu yang nanti malu kita kalau jumpa orang yang pandai dalam kaidah bahasa Arab. Kalau jumpa ya Ummu Salman, ya Ummu Fatimah, tapi dia pakai ya, bagus dia bilang wahai Ummu Salman, bagus lebih jelas seperti itu. Enggak kita permasalahkan karena wahai yang dia pakai bukan ya. Tapi kalau dia pakai ya, cara memanggilnya harus dengan dinasobkan karena ummun adalah mudof Salman adalah mudof ilaihnya. biar mudah difahami ya. Anda cuma sekedar buat lebih mudah difahami saja. Cara i'rab yang kedua munada dibabdi, dimabnikan dengan tanda rofa. Ya. Bukan dinasobkan ya. Dimabnikan dengan tanda rofa. Kalau dia mufrad berarti tanda rofanya dengan doma. Kalau dia musanna tanda rofanya dengan alif. Kalau dia jama tanda rofanya dengan waw. Yang pertama dibuat susunannya seperti itu biar nanti yang di papan tulis itu biar nanti mudah. Yang pertama di bawahnya adalah apabila berbentuk alam. Apabila munadaknya berbentuk alam. Jadi kalau munadaknya berbentuk alam, maka cara memanggilnya nanti dilihat bilangannya. Kalau dia alam mufrad, bilangan satu, berarti tanda rofaknya dengan mabninya dengan dom, doma. Seperti tadi di buku kita ya. Ya Zaidu, wahai satu orang Zaid. Zaid adalah alam. Bilangannya mufrad, isi mufrad, tanda rofaknya dengan domma. Maka ini dibabnikan di atas domma. Berarti irabnya nanti ya harfu nidain Zaidu ismun mabniun alad ismun mabniun alad dommi fi mahalli nasbin munada. Paham? Bilangannya mufrad, maka tanda merofaknya mabuninya nanti dengan dhamma. Kalau nanti dia musanna, dia alam tapi musanna. Tanda mabuninya nanti dengan menggunakan alif. Seperti di buku kita juga ada. Ya Zaidani. Zaidani ismun mabniyun alal alifi fi mahalli nasbin munada. Harus pakai fi mahalli nanti irobnya, Paham? Kenapa memakai fi mahalli? Karena dia dihukumi isim mabni. Ya. Kenapa kita harus memakai fi mahalli? Karena dia dihukumi sebagai mabni. Atau contoh yang ketiga bisa dilihat di buku kita juga ya zaiduna. Ya. Ya zaiduna. Di situ zaiduna bacanya. Dimabenikan tapi mabeninya dengan waw alal wawi. Ismun mabniyun alal wawi. Fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab sebagai munah munada. Munada kan termasuk bagian dari mansubat. Isim-isim yang dibaca nasab. atau contoh yang yang yang kedua sekarang berarti ya. Yang pertama adalah alam, yang kedua adalah nakiro maksuda. Ya. Yang kedua adalah nakiro maksuda. Itu juga cara membacanya mabniun ala dhammi. Mabniun ala raf'i. Seperti ya ba'i'u. Wahai orang yang menjual. Ba'i atau ya zalimu. Wahai orang yang berbuat zalim. Atau ya syakiru. Wahai orang yang bersyukur. Semuanya dimabenikan di atas domma karena isi mufrad. Ya. Kalau dia al apa? Nakiro maksuda. Kalau dia mufrad, tanda domanya dengan alif, tanda mabeninya dengan ya, tanda do, dengan domma kalau dia musanna nanti dengan alif dan yang seterusnya. Ingat, sudah anak bagi pembagiannya. Kalau nanti dia mabni, tempatnya cuma dua. Alam, seperti kalau kalian ingin memanggil anak kalian. Ya usamatu. Jangan ya usamata. Usamatu. Kenapa? Karena dia adalah alam kemudian dia alam mufrad bilangannya mufrad. Kalau isi mufrad tanda rofaknya dengan domma. Maka di sini dia dibaca ya usamatu mabniun alat dommi. Jangan dibaca ya usamata. Meskipun dia adalah tempat pembahasan pada munada isim-isim yang dinasab ya. Tapi kalian nggak boleh membaca ya usamata. Kenapa? Karena dia adalah alam. Dan kalau alam cara i'rabnya nanti pada munada harus dimabenikan di atas tanda rofa. Kalau dia mufrad tanda rofanya dengan doma, kalau dia musanna tanda rofanya dengan alif, kalau dia jama tanda rofanya dengan waw. Paham ini? Jangan dibaca ya mata, ya Ilyasa, ya Salmana. Salah. Dia bukan mudof. Kalau bapaknya yang dipanggil baru mudof. Ya ya Aba Usama, ya Aba Salman itu baru mudhaf. Tapi kalau Usamanya atau Salmannya itu dia adalah alam mufrad. Artinya dimabnikan di atas tanda rofaknya. Kalau mufrad isi bilangan satu berarti tanda rofaknya dengan doma. Kalau musanna tanda rofaknya dengan alif berarti mabniun alal alifi. Kita lanjutkan melanjutkan poin yang semalam. Yang semalam kan adalah alam yang mabni. Kalau alam yang mabni, dia tetap harokatnya di atas tanda mabninya. Namun, namun nanti di i'rab dengan menggunakan fi mahal fi mahalli seperti ya sibawaihi. Sibawaihi mabniun alal kasri. Ini alam tapi alam mabni. Secara asalnya seperti itu. Maka nanti kalau di i'rab baru ditambahkan ya sibawaihi munada mabniun ala dhammi muqaddarin mana amin zuhuriya harakatul bina al akhir fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab. Lihat ya, perhatikan si bawaihi ini kan nama orang. Berarti kan dia alam mufrad ya. Harusnya kalau alam mufrad kan dibaca dengan mabniun alal ala raf'i. Sesuai dengan tanda rafa'nya. Kalau isi mufrad berarti mabniun alal demi. Cuman permasalahannya dia mabni. Artinya harokatnya kan nggak bisa berubah-ubah. Berarti nanti cara i'rabnya mabniun ala dhammin muqaddarin. Ya. Mana amin zuhurihi harokatul bina al-akhir. Mencegah dari menampakkan harokat domahnya itu adalah harokat mabni yang terakhir. Kasroh itu. Setelah itu baru ditambahkan fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab diperhatikan ya kalau kalian i'rab Muhammadun ya Muhammadu Usamatu ya Usamatu jelas itu mabniun alat domi bisa kalian buat karena dia isi mufrad ya kan tapi kalau si bawaihi dia ini dasarnya adalah alam yang mabni bukan mu'rab kalau Muhammadu Muhammadun Usamatu ini asalnya mu'rab sehingga kalau nanti di i'rab si bawaihi ini cara i'rabnya ismun mabniun 'ala dhammin muqaddarin. Dia adalah sebuah isim yang dimabnikan dengan dhamma yang ditakdirkan. Mana amin zuhurihi mencegah dari menampakkan dhamma tersebut harokatul bina al-akhir. Harokat mabni yang terletak di huruf terakhir. Hi itu, kasroh itu. Itu mencegah dhamma terlihat fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab. Itu yang pertama kemarin. Yang kedua sekarang ditulis apabila alam mufrad, anak katakan alam mufrad di alam berarti ya. Apabila alam mufrad disifatkan dengan kata ibnu atau bintu. Dia alam, namun disifatkan setelahnya itu ada ibnu atau ada bintu. Contohnya seperti Usamatu ibnu Aliyin. Ya, Nah, setelahnya ada ibnu. Dan disyaratkan ibnu dan bintu bersandar kepada alam setelahnya. Jadi apabila ada sebuah alam mufrad, dia disifatkan atau datang setelahnya kata ibnu sama kata bintu. Mahfum? Tapi dengan syarat ibnu atau bintu ini setelahnya nanti mudof ilahinya Ibnu sama bintu kan pasti selalu jadi mudof. Setelahnya pasti mudof ilah. Mudof ilahinya ini nanti berbentuk alam. Maka cara mengikrob munada seperti ini ada dua cara. Ya tadi kalau ada alam, setelahnya ada kata ibnu atau ada kata bintu. Diperhatikan dulu. Namun ibnu atau bintu ini mudof ilehnya nanti juga berbentuk alam. Maka cara membaca munada ini ada dua. Munadanya ya berarti isim setelah ada watun nida. Bukan ibnunya. Paham? Cara membacanya nanti. Ya sa Ya Sa'idu ibna Zaidin. Itu yang baca yang pertama. Dibaca rofa nanti sebagai munada mabniun ala Dommi. Munada mufrad berarti dia dibaca mabni. Itu seperti kaidah yang pertama gitu. Adapun ibna nanti kan dia sebagai badal. Paham ini? Sedangkan Sa'id kan fi mahali apa di sini? Fi mahali nasbin berarti ibna tetap dibaca nasab, namanya badal. Badal itu mengambil hukum sebelum sebelumnya tetap dibaca nasab. Ya Sa'idu ibna Zaidin atau ya Usamatu ibna Aliin. Kita nggak ada masalah di ibnanya. Karena ibna itu badal, badal itu mengikuti sebelumnya. Paham? Cara membacanya yang pertama dibaca usama usamatu atau dibaca sa'idu. Tapi ingat, ini untuk munada yang setelahnya ada ibnu. Alam tapi setelahnya ada kata ibnu. Bisa jadi kita seperti itu ya. Ingin sekali-kali manggil anaknya dengan panggilan yang lengkap. Ya usama Usamatu ibna Aliyin. Atau misalkan nanti ingin dinikahkan. Calon mertuanya nanti ngomong sebelum akad nikah. Ya Usama tu ibna Aliyin. Ankah tuka bi ibnati. Kan bisa jadi seperti ingin pakai bahasa Arab semuanya. Pak kita semua pakai bahasa Arab akad nikah nanti. Boleh katanya. Dipelajari memang kaidahnya ini. Karena kalau disebutkan kan nanti namanya wahai Usama bin Ali. Nah, kalau bahasa Arabnya nanti ya Usama tu ibna Aliyin. Jangan ya Usama itu ibnu Aliin. Salah karena ibnu di sini badal. Said meskipun dia rofa, tapi dia fi mahali nasbin. Adapun ibna badal mengambil hukum nasobnya, bukan mengambil hukum rofaknya. Rofaknya dia dengan doma itu karena alam muf mufrad. Itu seperti irob yang pertama. Adapun kalau contoh yang kedua dibaca ya Saida ibna Zaidin atau ya Usamata ibna Aliin. Cara membaca yang kedua ya, itu juga boleh. Tapi cara i'rab yang kedua ini nanti ditulis Sa'ida atau Usamata munada mabniun ala dhammi. Kalau i'rab yang pertama tadi sudah mudah itu, sudah dilewati. Kalau i'rab yang kedua ini munada mabniun ala dhammi. Berarti cara membacanya ya Sa'ida atau ya Usamata. Itu boleh, tapi cara i'rabnya Sa'ida atau Usamata adalah munada mabniun ala dhommi al-muqaddari. Ya. Mana'a min zuhurihi mana'a min zuhurihi harokatul ittiba. Harokatul ittiba. Jadi mencegah dari menampakkan harokat domanya itu adalah harokat ittiba. Karena dia mengikuti kepada kata sebelum setelahnya. Karena ibna dibaca nasob, maka dia juga dibaca nasob. Berarti ada dua penggunaan nanti ya. Kalau kalian ingin memanggil alam mufrad lengkap dengan ibnunya. Boleh kalian panggil ya Sa'idu atau ya Usamatu ibna Aliin, itu boleh. Atau juga boleh kalian panggil ya Usamata ibna Aliin, itu juga boleh. Yang jelasnya yang tidak boleh berubah di situ apa? Ibnunya. nggak boleh ibna menjadi ibnu, itu nggak boleh. Karena kan dia badal. Badal itu mengikuti irob dari kata yang sebelum sebelumnya. Baik, kita cukupkan dulu. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi di hari Rabu maksudnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.